Eh, berdebat dengan teman-teman masalah Sayyidina kalau pertanyaan teman-teman saya tuh gini Sayyidina itu kan bagus baik tetapi kalau uh, kami ingin tahu sendiri uh, mana yang boleh Sayyidina mana yang tidak boleh apakah semua boleh Nah kalau memang semuanya boleh, apakah di azan atau di syahadat itu boleh pakai Sayyidina? Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya langsung saja. Saya ingin menanyakan tentang waktu di radio kalau tidak salah minggu yang lalu saya masih kurang jelas tolong diberikan contohnya tentang lintasan yang termasuk lintasan nafsu lintasan setan lintasan malaikat dan lintasan wahyu kalau tidak salah itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue yang saya hormati saya mau nanya e, bagaimana hukumnya memuasai doa seperti doa nur buat terus doa untuk Mem memuasai iya puasa, puasa. iya puasa terus doa. untuk apa untuk menolong orang gitu bu seperti orang nah guna-guna atau gimana penjelasannya bu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, nah, men, eh, yang ingin saya tanyakan menyambung pertanyaan yang pertama tadi penggunaan kata saidina. uh, ada seorang teman yang sholatnya pada bacaan tahayatnya itu nggak nggak menggunakan saidina, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad gitu aja itu benar atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang saya hormati saya ingin bertanya Bagaimana apabila ada seorang suami yang melarang istrinya uh, hamil lagi karena membatasi jumlah keturunan? Apakah uh, sang istri wajib menuruti atau tidak? Terima kasih itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, eh, Ustadz uh, Ustadz Buya Yahya saya mau nanya sebenarnya boleh enggak kalau misalnya niat kita berpuasa itu untuk mendekatkan jodoh atau misalnya buat orang lain tuh lebih sayang sama kita itu boleh enggak agar Kayak orang gitu. biar orang lain tuh lebih sayang sama kita atau mendekatkan jodoh Baik, Bismillahirrahmanirrahim pertama adalah masalah sayyidina bolehkah ini pertanyaannya berangkai yang pertama bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan kata Sayyidina terlepas di dalam sholat atau di luar sholat yang penting bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan gelar Sayyidina maka jawabnya adalah mutlak boleh karena Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad ya tentang hadis syafaat Nabi Muhammad menyebutkan ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala fakhr ana sayyidun nas aku sayyidnya manusia jadi yang nggak mau Nabi Muhammad disebut sayyid itu kayaknya bukan manusia karena Nabi Muhammad ngomong ana sayyidun nasi yaumal qiyamah ana sayyidu nasi yang nggak mau wallahualam nah ini berarti tuannya siapa nanti aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamati hadis sahih dan itu keluar dari lidah Rasulullah SAW Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis tersebut dan masih banyak riwayat-riwayat ana sayyidu waladi adam wala fakhr aku adalah sayyidnya anak adam kecuali merasa anaknya apa ya pokoknya bukan Adam binatang tidak enak disebut di sini kalau merasa anak Adam Nabi Muhammad adalah say, Sayyid jadi kalau menyebut Sayyidina Muhammad adalah boleh-boleh saja cuman setelah itu bolehkah kita mengucapkan Sayyidina di dalam sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad tidak mengajari dengan kalimat Sayyidina tapi bolehkah kita menambah Sayyidina Muhammad di dalam salawat yang kita baca karena tadi sudah kita jelaskan pada dasarnya mengucapkan Sayyidina itu adalah boleh tentu dan itu adalah menunjukkan atau gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di dalam sholawat pun kita diperkenankan sebab kalau kita menambahkan sesuatu yang dari diri kita itu yang tidak boleh tapi kita menambahkan sesuatu yang memang Rasulullah pernah menyebut dirinya Allahumma salli ala Nabi Muhammad boleh atau tidak? boleh karena Nabi adalah gelar untuk Nabi Allahumma salli ala Rasul Muhammad boleh dan tidak dilarang karena apa? itu tidak bertentangan karena pada dasarnya menyebut Sayyidina itu adalah boleh cuman permasalahannya nanti di dalam sholat itu loh ini sebagian membahas di sini bolehkah kita menambah Sayyidina di dalam sholat? pertanyaannya adalah apakah zikir-zikir di dalam sholat itu memang sudah seperti itu kalau seandainya ada ditambah sesuatu yang uh, tidak bertentangan maknanya itu dilarang atau tidak apalagi diambil dari riwayat lain jawabnya adalah kisah Sayyidina Abdullah ibn Umar dalam hadis riwayat yang, yang oleh Imam Muslim Sayyidina Abdullah bin Umar itu waktu mengucapkan kalimat tasyahud kan dalam tasyahud itu bunyinya begini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah Ternyata riwayat sahih dari Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umarnya. Beliau berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah" ditambah oleh beliau wahdahu la syarikalah. Dengan kalimat yang jelas dalam hadis tersebut, wa ana zittuha dan aku tambah ini. Jadi ada contoh dan dia merasa bahasanya menambah, beliau menambah wa ana zittuha dan tambahannya wa ana zittuha dan aku tambah jadi asyhadu alla ilaha illallah dan kebetulan ini kisahnya kisah tasyahud yang berani mengatakan yang mengucapkan Sayyidina dalam tahiyat adalah bid'ah berani membid'ahkan Sayyidina Abdullah ibn Umar kalau masalah Abdullah malah lain mana yang lebih utama itu lain cerita akan tapi ini adalah masalah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar waktu bertasyahud beliau tidak seperti yang lainnya kalau yang lainnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan beliau pun dengan terang-terangan mengatakan wa ana zidtuha dan aku tambah loh kok ada contoh jadi hal semacam ini celah jadi hal-hal begitu adalah sederhana sederhana yang pakai al-sayyidina mangga yang tidak pakai jadi ya mangga karena tidak merusak makna dan tidak merubah makna dan sayyidina adalah gelar kebesaran Nabi Muhammad dan apa yang ditambahkan oleh sayyidina Abdullah bin Umar lebih panjang daripada sayyidina karena wahdahu la syarikalah dan dengan terang-terangan wa anazituha kalau seandainya beliau diam tidak mengatakan wa anazituha kalau beliau tidak mengatakan wa anazituha kaidahnya dalam ilmu hadis apa semua omongan sahabat yang tidak ada kesempatan untuk berjihad berkenaan dengan kayak begitu pasti disandarkan ke Rasulullah tapi ternyata tidak beliau dengan terang-terangan mengatakan wa ana zittuha dalam hadis juga Imam Bukhari melihatkan salah satu sahabat Nabi sholat di belakang Rasulullah waktu itu setelah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira La, ah, waktu sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Rupanya sahabat Nabi di belakang Pak. Sami Allahu liman hamidah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi Nambah. Nambah sendiri dari dirinya. Sampai setelah Assalamualaikum Nabi Muhammad menoleh. Namanya Rafiq sahabat Nabi ini. Aku dengar siapa yang tadi menambah tambahan di belakang. Bingung dipikir bakal dimarahi oleh Rasulullah aku yang menambah setelah itu Nabi Muhammad menjawab inni ra'aitul malaikata yabtadiruna aku melihat malaikat itu bersegera berebut untuk menulis kebaikan yang kau ucapkan loh hadis sahih ini barangkali mereka mengatakan oh ini kan dikukuhkan oleh Nabi namanya takrirnya Nabi tak. tapi kembali kepada kisah saya Abdullah bin Umar jadi hal-hal begini ini adalah masalah yang sederhana. Anehnya orang menganggap ini keurusan urusan akidah. Sehingga dikit-dikit Sayyidina Astagfirullahaladzim. InsyaAllah eh. Sederhana masalah Sayyidina dan hujahnya sangat kuat. Ini sangat jelas. Yang mau pakai Sayyidina, pakai Sayyidina. Kalau tidak pakai Sayyidina, adalah hanya sedikitlah mungkin harus bisa menyadari masa menyebut Nabi Muhammad begitu saja menyebut Muhammad sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut di dalam Al-Quran kecuali dengan gelar abdihi kalau Muhammadun tambah Rasulullah nah, pasti ada gelar untuk Nabi Muhammad tidak semata-mata buat Muhammad tidak ada jadi bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad tidak akan disebut Nabi Muhammad kecuali ada gelar setelah atau sebelumnya kenapa kita tidak meniru itu memuliakan Nabi Muhammad dengan menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang orang dengan komentar ekstrim, paling bagusnya adalah niru Nabi. Nah, kita menyebut Sayyidina juga niru Nabi kok. Lalu gimana kesimpulannya? Jangan diributkan. Kalau ente nggak mau pakai Sayyidina, bagi saya tidak ada masalah. Yang penting cinta benar ke Rasulullah. Kalau anda mau pakai dia ya Sayyidina, sudah dijelaskan tadi. Jadi jangan sampai hal-hal ini menjadi satu permasalahan ya yang yang berat ya di dalam segala zikir pakai Sayyidina Sayyidina Sayyidina kasusnya sama Sayyidina Abdullah bin Umar malah menambah wa ana menambah ah di dalam tasawuf tersebut kemudian yang kedua masalah khawatir ini pembahasan yang pernah kami bahas di dalam sampai hari ini pun belum selesai di dalam kitab Minhajul Abidin setiap malam Ahad diweru khawatir itu lintasan jadi lintasan di dalam hati itu ada yang muncul dari Allah tidak ada sangkut pautnya dengan setan dan hawa nafsu yang kedua adalah lintasan dari setan yang ketiga adalah lintasan dari hawa nafsu dan semua lintasan itu kalau lintasan dari Allah tiba-tiba anda berkeinginan selesai dan hal ini tidak banyak dibahas lebih banyak dibahas adalah lintasan daripada setan dan lintasan daripada hawa nafsu sehingga untuk bisa mengetahui lintasan ini dari syaitan, lammatul malak atau lammatul syaitan, apa lemah ini lintasan daripada malaikat, ilhamnya malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham fujur dari iblis. Ilham taqwa dari malaikat. Ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ilham kebaikan itu dari malaikat. Ilham kejahatan itu dari iblis. Dari syaitan cuman bagaimana kita membedakan ya kalau ini ilham kebaikan dari malaikat dan ini ilham kejahatan dari iblis, dari setan yang pertama dicocokkan dengan syariat contoh ilham setan itu kadang-kadang ngajak kebaikan loh ya setan itu mengilhami tapi kebaikan bagaimana Misalnya, bahkan disuruh dibacakan. Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya'nya memberikan contoh. Seorang talibul ilim santri mondok 10 tahun, 15 tahun, sampai di rumah itu nganggur. Cuman karena dia nganggur, ya juga nggak ngapa-ngapain, dosa sih enggak, cuman amal ibadah mah kurang. Cuman setan nggak terima, ini kalau di rumah tok dosanya kecil, gimana bisa jadi gede ini dosanya kata setan. Oleh setan dibuai, ustad mondok 15 tahun Ustaz kenapa engkau tidak dakwah kenapa engkau enggak dakwah itu umat nunggu tuh mana kecemburuanmu itu kata setan halus bisikannya umat pada butuh dengan ilmumu kenapa kau tidak terjun dalam berdakwah coba tergodalah hatinya benar ya kenapa saya tidak terjun di dunia dakwah saya harus ngajar orang di sini akhirnya dia mulai turun sudah mulai turun Alhamdulillah orang memang benar-benar butuh Kata setan apa? Ustaz, sedikit perbaiki lisanmu. Yang fasih kalau ngomong. Yang jelas kalau ngomong. Bikin manajemen yang bagus di dalam dakwahmu agar semakin diterima oleh orang. Disusun manajemen dakwah yang bagus. Setelah itu apa? Tambah terkabul. Orang pada senang mengagumkan. Akhirnya kata setan, Ustaz, hebat atau tidak ini? Ada orang kayak ente kan enggak? iya ya enggak ada kayak saya oh beres kata setan bab oh, ujub masuk neraka <laughs> ini yang ngajak dakwah tadi sama setan Lebih gitu loh begitu dasarnya kadang lagi sholat Allahu Akbar ya Allah nanti insya Allah keluar dari sholat saya mau sedekah kepada yatim tetanggaku itu Hah? ngajak sedekah sedekah baik atau tidak baik baik cuman setan ya waktu sholat nggak kusul lah itu <laughs> jadi makanya dicocokkan dengan syariat biarpun itu tujuannya baik biarpun mengajak kepada kebaikan ada syariat yang dilanggar atau tidak kalau ada syariat yang dilanggar setan itu itu saja kemudian dengan dicocokkan dengan syariat kok gak sambung-sambung kata Imam Ghazali ada tidak contohnya para ulama ulama ulama soleh para kekasih Allah melakukan begitu atau tidak kalau mereka melakukan berarti itu adalah benar kalau tidak melakukan berarti itu setan itu kemudian yang ketiga adalah jika hawa nafsumu seneng seneng cenderung ah, menikmati sebab biasanya ibadah itu bagi orang-orang pemula itu berat kalau engkau menikmati senang Masya Allah itu justru malah dicurigai itu padahal hawa nafsu itu kalau punya duit kan susah ngeluarin ya orang kalau punya duit susah ngeluarin karena apa? carinya susah ngapa dibagi-bagi tapi kalau ternyata orang oh enak sekali tanpa ada beban dulu ada ujiannya ini khawatir seruan setan benar setelah dia dermawan datanya apa banyak menyanjung orang paling dermawan di kampung tapi kalau ada berat dan sebagainya kalau dilawan itu hebat jadi sama pekerjaan yang katanya baik kalau ternyata hawa nafsu kok menikmati maka ketahuilah inna nafsala ammaratun bisu awan nafsu selalu mengajak kepada kejelekan dan itu ceritanya panjang insyaallah nanti ada setelah itu khawatir-khawatir setelah khawatir setan madakhil setan khawatir lintasan-lintasan setan kemudian nanti terakhir dibahas setan itu masuk pintu mana sih dan setan itu masalahnya itu kerjasama dengan hawa nafsu ada hati yang menyuruh kepada kebaikan nanti ada hawa nafsu ada setan lah hawa nafsu itu komunikasi dengan setan Nah setan itu di luar dari kita, tapi komunikasinya langsung orang dalam. Nah ini paling bahaya, sehingga musuh yang paling membahayakan itu hawa nafsu. Sehingga disebutkan disebutkan inna nafsal amrab eh, an akhbatu min sab'ina syaitana. Hawa nafsu itu lebih keji daripada 70 setan. Pencuri dari luar mah kecil. Tapi kalau sudah pencuri calling-callingan dengan yang di dalam rumah, habis tuh. Karena di dalam rumah itu paling tahu di mana tempat menyimpan barang berharganya, kapan tidur, kapan bangun, kapan keluar, kapan masuk. Ngerti? Makanya hawa nafsu itu paling berat ya. Makanya nanti ada itu lanjutkan kalau Anda mendengar pengajian itu selanjutnya, nanti ternyata ada hawa nafsu yang luar biasa dan itu disebut medan tempat bermainannya setan atau radarnya. Jadi setan itu cukup ngelatih dengan hawa nafsu dengan kebiasaan nonton-nonton-nonton begini, besok setan dengan nongkrong begini, jalan sehingga kalau tidak nonton itu nggak enak itu padahal setan sudah nggak goda lagi tapi hawa nafsunya sudah terbiasa itulah nanti begitu pentingnya sampai Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin masalah ini ditulis dengan panjang lebar sampai kemarin mungkin jamaah pada kok itu lagi itu lagi karena begitu begitu pentingnya masalah-masalah semacam itu kemudian berpuasa memuasai doa jadi begini ya kalau anda berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala ada doa yang saya puasai barangkali maknanya yang harus dirubah itu sama dengan pertanyaan yang paling terakhir. Kalau ada orang berpuasa agar dapat jodoh, boleh tidak? Jawabnya adalah, tawassul dengan amal soleh itu boleh. Misalnya aku ingin puasa karena Allah, semoga dengan ini ya Allah dekatkan jodohku, itu boleh. Dan orang berpuasa agar akhlaknya yang baik sehingga dicintai orang boleh. Tapi kalau sudah punya maksud ngatur Allah nggak benar ya Allah, aku pengen puasa agar dia kenapa apa kenil ikut saya ini sudah nggak bener ya ada ilmu-ilmu apa pelet santri itu ada santri kadang-kadang pengen punya eh, baca ini pak saya fiqhullah baca begini-begini nanti tolong namanya siapa ibunya siapa tulis puasai tiga hari ini besok nyari kamu hmm? bukan begitu aturannya kalau anda ingin mendatangkan orang yang soleh akhlak yang mulia puasa karena Allah ya. jadi jadi jangan sampai nggak seimbang orang kayak orang gandrung dengan kita kita akhlaknya jelek nggak nyambung pernah ada orang datang Buya saya minta obat pengasih mahabbah untuk siapa? untuk istri saya Oh iya saya kasih saya punya. Ditunggu bener nih karena saya mau ngasih ini. Masya Allah. Kayaknya orang ini benar-benar pengen man sudah siap siap eh, sudah. Ya, kalau ingin muhabah ya, mau dengar dengar sama istri yang sayang yang baik kalau pulang paling tidak ya bawa hadiah Kemudian sampai di rumah disanjung, kalau keluar pamitan, dilakukan enggak? Enggak, pantesan istrimu enggak senang sama kamu nih. Keluar jelonong, datang jelonong ini. Jadi dengan akhlak yang baik itu mengandung, mengundang hati. Jadi kalau pengen dicintai oleh suami, jangan pakai ilmu pelet itu ilmunya rukun de, ilmu akhlak yang mulia kalau engkau mengabdi Allah akan kirim hatinya sehingga hatinya rindu dan cinta kepadamu jadi pengabdian itu akan mengundang kasih dan cinta jadi nggak apa-apa orang berpuasa misalnya untuk mendapatkan jodoh itu bab tawasul dengan amal soleh atau sedekah aku sedekah ini semoga jodohku didekatkan oleh Allah bisa jadi yang disepakati nggak ada khilaf termasuk tawasul dengan amal soleh tawasul dengan dengan sedekah itu adalah diperkenankan dan ada contohnya hadis sahih Bukhari ada seorang tiga orang laki-laki yang tersekap di dalam sebuah dalam gua batu blinding menutup pintu gua sehingga mereka pengen keluar nggak bisa semuanya menyebut kebaikan yang pernah dilakukan aku pernah punya kebaikan ini ya Allah maka geserlah batu tergeser yang kedua juga menyebut kebaikannya di hadapan Allah maka ini dalilnya tawassul dengan amal soleh dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tidak apa-apa puasa Senin Kemis diniatkan semoga dengan puasaku ini Allah mendapatkan jodohku dan insya Allah dapat suami yang soleh yang biasa bisa memuliakan menjaga dan bisa uh, dan yang lainnya juga semuanya mendapatkan yang baik-baik baik kemudian uh, puasa memuasai doa seharusnya dirubah niatnya kayak begitu ingin doanya agar dikabul oleh Allah maka di samping berdoa dia berpuasa tapi jangan puasa yang aneh-aneh ya puasa yang aneh-aneh tidak pernah diajarkan dari Rasulullah puasa sampai nyambung gak tidur malam ya kalau ngantuk saja sama Rasulullah suruh tidur dulu agar ibadahnya khusuk sampai maksain gak tidur semalam ya memang orang aneh-aneh ya.